Amen. Ada ayat yang ke 27, 28, 29. Aku minat minat syaitan. mestinya kepada kita semua, kepada para sahabat, pada zaman itu yang dibacakan tentang apa? Naba Nabi Adam cerita atau berita tentang dua putra Adam dibenahi Adam dua putra Adam yang dikenal dengan Qabil dan Habil kamu sampaikan berita itu di hak yang sebenarnya. Ada kalimat bil itu menunjukkan bahwa berita tentang Kobil dan ini sudah banyak keluar, tetapi sudah banyak tambahan-tambahannya. Karena Nabi disuruh meluruskan berita itu dengan kalimat nabaabnani agama di hak yang sebenarnya. Yang sebenarnya yang kata usah hamba-hamba apa adanya di situ yaitu ilqaba qurban fa'ukubira min ahadihima walam yutakabban minal ar. Tatkala keduanya Pemabahul memberikan suatu kurban. Pemabah itu maknanya mendekatkan diri dengan korban suatu pendekatan. Tapi yang dimaksudkan adalah korban. Jadi bahasanya bahasa Al-Quran yang disebut pada surat 5 ayat 27 ini adalah korban. Jadi kafir dan kafir keduanya korban hanya mengkorbankan suatu korban. Tidak disebutkan korbannya apa yang disampaikan. Ya jelas kedua-duanya mengkorban. Fatuhu kufi yang ahadiyah satu diantara keduanya diterima. Walaupun yutakabbal minal akhar dan yang lainnya tidak diterima dalam yutakabbal. Bentuk penerimaannya Allah alam kita tidak tahu juga di mana jadikan pria tamu itu dengan saya diterima yang satu yang gaji diterima Yang tidak diterima, ini rupanya gak terima. Yang gak diterima, tapi gak terima. Apa kata yang gak diterima? Atau yang disebut dengan hobi. Ini kami tidak ngerti hobi itu bisa arti mengganjal juga orang yang manajemen. Tapi nyatanya namanya nggak cocok kan? Hakikatnya namanya kobil malah tidak diterima korbannya dan tidak terima karena tidak diterima itu. Itulah kobil. Kalau ada kan kobil orang yang menerima korbannya dan diterima dan dia mengatakan, Kalau anak-anak apabila mengatakan, Lakan terkurang, sungguh kami pasti membunuh. Ada dua penguat kalimat sungguh pasti itu roh, nah, kemudian para namanya sentoke di belakang, lakan terkurang membunuh. Bukan berkata, ada sungguh Kalau aku aku akan membunuh kamu. Ini kita dua perempuan lah dan non tauhid itu orang pesantren di sini. Lamnya juga lam non menyambut tauhid maka terjemah Al-Quran. Sungguh aku akan membunuh kamu akan benar-benar membunuh. Nah, apa tulang lagi Jawabannya Habil enam saja dengan tenang mengatakan innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin Sungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Jadi korban akan diterima kalau yang takwa dinampik persyaratan yang dikorbankan pun ada persyaratan yang dikorbankan kan ada di balik itu yang dapat balullahu minal mutasi Allah akan menerima korban hanya nama disebut dengan asadul hasus hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa oleh karena itu kita mau tobat, kita persiapkan diri kita agar termasuk alimun tapi kita siapkan diri kita biasa laksanakan perintah Allah menjauhi larangan larangannya. Masih ayat berikutnya surat lima lagi ayat berikutnya dua, delapan, lagi ibadah hatta ilayya yadaka yutaqulani ma anta ilayya inni akhafu rabbal alamin inni uridu an tabua bihi wa ismika fatakuna min ashabina Terus hanya kata Habil kalau engkau mengulurkan tanganmu untuk membunuh aku, aku tidak akan mengulurkan tanganku untuk membunuh kamu. Jadi dia sama sekali tidak ada keinginan untuk membalas atau membela diri pun tidak. Lain batata dari wilayah ya ya kali lima anak dibagi tidak dia wilayah Kenapa? Aku tidak punya keinginan untuk membalas membela diri pun tidak. Ini aku Aku takut dalam mana. Dari ayat itu, Imam Syafi'i, Allah mengatakan bahwa kita kalau mau dibunuh orang, mau didolimi orang, lebih baik ngalir menjauh kalau yang lain tidak membela diri itu adalah umpamanya mati mati saja. Tapi asal itu beda. Yang membela diri memang dibenarkan diperbolehkan, tapi jangan-jangan ketika membela diri setannya masuk. Akhirnya bukan sekedar membela diri, tapi dia membunuh siapa yang mau membunuh tadi. Maka lebih aman tinggal pergi saja. Nah, sama sekali tidak mau membela diri, tidak salah. Ya, ini akal Tuhan rabbal alamin. Ini nuridu an Ali wa istika pada min ashabin nar wa dalika jazaa'ul zalim. Aku ingin agar kamu kembali kepada Allah dengan membawa dosa membunuh dan membawa dosa kamu akan berdebat. Jadi ini yang paling kita, nah, kamu pasti peminat. Padahal yang tidak tahu berdebat tapi kalau dia diingatkan tidak tenang, atau orang lahu nafsu nafsu Fakadalah Allah sudah minal khamri. Nafsunya mengajak mudah untuk tawaat lahu nafsu. Tidak menganggap wah itu berat dosa. Oh, maka kita sendiri. Bapak lalu, maka dia langsung membunuh. Habis termasuk langkah rugi. Ayat berikutnya tentang penghubungannya. Tidak tahu bagaimana cara putus, maka Allah memutuskan pada Allah Allah baik. يطحن في الأرض دنياه كيف يوافي saudara. Setelah kejadian hubungan pertama berawal dari korban. Jadi saya korban sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihi salam. Sudah syariat sangat tua. Dan berjalan terus korban. Rupanya di tengah beriman. Korban tetap berjalan, tapi yang dikorbankan manusia. Di Mesir, di mana di negara-negara lain pun korban berjalan, tapi manusia yang dikorbankan. Bahkan di Mesir, di zaman setiap tahunnya mengorbankan manusia wanita yang dinilai paling cantik dikorbankan. Tanya dari korban pun senang saja. Karena menganggap Ya, adalah untuk dewasa. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala meluruskan kekeliruan itu dengan mengutus Nabiullah Ibrahim untuk melombatkannya. Anak satu-satunya yang disebut dalam di sana surat Al-Anfal surat 37 mulai dari ayat 100 nanti baik ini punya anak sampai ayat yang ke 107 atau 108 surat wasafat awalnya Nabi Ibrahim kepada Allah minta dikaruniai putra ayat 100 nya ربي هذا لي نصر صالح kalau dalam anugerahkanlah padaku seorang putra yang termasuk orang yang saleh. Jadi kalau meminta kepada Allah kita putra, jangan lantas apa namanya seorang anak. Ya Allah kasih aku anak, oh tidak dikasih kaitan jawab dia beri minas soalnya yang termasuk anak yang soleh. Nabi Zakaria juga begitu ketika berdoa minta anak kalau dia beri dilakukan duri jangan pajibah. Ini Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim doanya sejalan. Tidak sekedar anak, tapi anak yang minal soleh atau duri jangan pajibah. Anak yang baik lahir batinnya Doanya Nabi Ibrahim dijawab oleh Allah. Fabasyarnahu bimulamin halim. Maka kami anugerahkan, kami berikan berita yang menyenangkan dengan lahirnya seorang putra bulan halim yang amat penyabar, bukan sekedar sabar tapi halim itu amat penyabar dan juga air amat penyakit. santun, sangat santun dan sangat sampel itu kalimat hari Itu semua aku ada terjemahkan penyabar saja. Tapi hari itu penyakitnya. Penyabar ketika sudah menginjak dewasa. Yang dalam sejarahnya Nabi Soleh tidak tinggal di Mekah, tapi tinggal di Palestin bersama dengan istri Sarah. saya Ismail Hajar tinggal di Mekah. Ketika sudah usia bisa bekerja, Nabi Ibrahim datang ke Mekah menyampaikan ibunya. Nah, di sana namanya Bagaimana Nah, sebenarnya apa yang oleh oleh Allah. Padahal mulai dari itu tidak dilawan Kalau bukan Bilal bin kalau bukan Abdullah Ismail, mungkin jawabannya apa enggak terbalik Enggak lo yang jadi sembelih, saya jadi sembelih, tapi tidak begitu Nabi Ismail. Karena bulan hari tadi jawabannya Ya Rabbi Anna Summa Satadini Insyaallah Engkau akan mendapatkan diriku masuk dalam rangka sabar. Jadi siap untuk melaksanakan perintah Allah yang lewat tempatnya. لكن تقول الله يسر ولم يتخلى الله يسر فلما أسلمنا وكله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدق أمرك إنا كذلك المسلمين إن هذا أول بلاء المبين فكان yang ke 103, 104, 105, 106. Karena tatkala keduanya sudah berserah diri kepada Allah, asnama dan itu yang membalikkan anaknya di atas pelipisnya, pelipetnya, wakallahu menjadi udah dibalikkan, maksudnya kan mau dipotong, mau disembelih, akan dipanggil oleh Allah وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا kami panggil kami panggil dia ya Ibrahim hai Ibrahim engkau telah membenarkan impian itu membenarkan impian yang rasul dari Allah yang ya, laksanakan dengan baik pada sabda tangguhnya Inna kadzalika la yuzil muhsinin Demikianlah kamu membalas orang yang berbuat baik dan ini adalah bala murid ini adalah suatu cobaan ujian yang jelas dan cukup berat tapi bapak, ibu, dan anaknya semuanya tidak ada yang merasa berat untuk melaksanakan perintah Allah. Maka pada saat itu yang mulai kecil, itu beratnya. Tapi ketika Allah yang merintahkan apa juga dilaksanakan. Kita harus diurus seperti itu. Apalagi Nabi Ibrahim tidak diperbolehkan membeli anaknya tapi wafadannahu fi jibahil azim satu bunyinya kami fadannahu kami tebus kami ganti Ismail itu dengan yang amat besar Aziz bukan hanya sekedar tapi amat besar hari ini Jangan hanya yang penting mencukupi syarat, tapi upayakan bagaimana dinilai api korban punya api yang bisa. Dalam hadis Rasulullah SAW di Gunung Arab disebutkan bahwa Nabi menyuruh membeli kambing korban itu yang bagus yang sami dan sami. Yang sami artinya gemuk, sami harganya juga mahal. Bukan ah, yang penting mencukupi syarat, usianya sudah juga sudah giginya sudah begini, musimkan tapi dari harganya yang murah. Oh sudah musim Dan cukup syarat namanya musiman, tapi cari yang murah. Gak sesuai dengan wafadainahu dibahas amin. Kami ganti dengan sebelian yang amat besar. Dan Nabi tadi juga mengatakan menyuruhnya untuk memberi kambing yang sami dan yang sami. Gemuk mahal tak wajar. Itulah tuntunan korban. ini nah, Semenjak itu berarti syariat korban tidak mengorbankan manusia, tapi dibilangnya tadi sembelian yang besar, kambing, amalnya onta, sapi, biarkan kerbau juga. Kemudian pada zaman tapi kita Muhammad Rasulullah SAW surat Al-Hajj surat yang ke-22 surat Al-Hajj surat yang ke-22 nah ini surat ajarnya terkait dengan korban dari ayat yang ke-34 sampai 36 37 Karena Allah berfirman, وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا ليذكر اسم الله على ما رزقه من بهيمة الأنعام فإذا سمعه واحد فله أسم وبشر المؤمنين الذين لا يتوجه لهم صلوا على ما صبروا ونقيم الصلاة ومما وجدناه ينفقون الله berfirman bagi tiap-tiap umat لكل أمة tiap-tiap umat apakah umat Muhammad atau umat dan nabi-nabi yang lain. Kalimat umat menunjukkan orang itu taat kepada Rasulnya. Bukan Allah. Kalau Allah, allah Nabi Nuh, allah Nabi Lut, allah Nabi lo kaum kaum itu adalah orang yang justru malah menentang kepada nabinya. Tapi kalau umat ini adalah orang-orang yang sangat cerdas Rasulnya. Maka nanti orang yang bukan kaum oh, tapi umat umat. Nah, kan biasa kita orang mudah-mudahan kita termasuk umat Muhammad bukan kita kaumnya Nabi Muhammad. Nah, dia umat orang yang taat kepada Rasulnya. Jangan man kamu saya akan berkorban untuk apa yang mengurus Allah alama rahmahum bagi madin an'am agar banyak beberapa Allah dari rezeki yang diberi oleh Allah yaitu binatang-binatang ternak. Jadi sudah jelas korban usahaannya adalah mati anak Tidak bisa di luar mati anak Mesti harus mati anak Kemudian sampai kalau kita baca ayat yang ke 36-nya, contoh, contoh yang dilakukan ayat 36 ini أضحى ولكل الناس جعلناها لكم شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواب فهي وجبت ذنوبها فكلوا منها وأطعموا القائع والمعتر كذلك antara syiar agama Allah ini syiar itu adalah kita melaksanakan perintah Allah di antaranya bentuk dari itu adalah insya'an inilah syiar jadi kita berkorban berarti melaksanakan syiar inilah orang haji juga termasuk syiar inilah syiar jadi pelaksanaan perintah merupakan syiar maka Unrakulah fiha khair bagi kamu banyak kebaikan-kebaikan yang ditolong. Sama dulu untuk angkutan juga online. Maka sebutlah nama Allah. Jadi menyembelih itu mesti menyebut nama Allah. Tidak boleh nama yang lain. Nama walaupun asmaul husna kalau Allah yang disebut pasti tidak sah. Bismillahirrahmanirrahim kalau tidak sah. Pasti Bismillah. Bismillah. Bismillah. Bismillah. Alaiha Maka Sebenarnya nama Allah tak kala apa yang telah tuntas. Dan tuntas itu sholat. Sholat itu artinya berdiri. Yang telah tuntas ya mana dengan yang boleh sapi. Kalau yang telah sapi itu dibandingkan tadi apa namanya seperti Nabi Ibrahim Allah jaminan dia apa sampai tidak gitu tapi Allah hanya tetap begini tidak usah diikat terima itu kasih itu terikat berbeda karena kalimat sholat itu berdiri ya seperti wajar itu dan penyebelah kota di Mina maupun di Kampana tidak ada yang diikat semua biasa jalan namanya orang yang jelek bawahnya di apa namanya dilus-lus bahasa wajah setelah itu dikembang layarnya langsung jadi yang motor mesti selalu terkena ibadah dan mesti orang-orang yang jelek tidak pakai baju hanya ini aja kayak kulit ada pakai nggak pakai baju sama sekali tidak tahu semua itu. Nah, itulah. Jadi terus Allah yang ada sana, sholat itu orang satu yang membelinya. wajar wajah berjumlah kalau apa namanya kota itu sudah tersungkur, sudah mati, satu dunia Yang berkorban silakan ikut mereka. Tidak wajib. Dan berkorban, fakulu, minta makan sebagian. Kemudian, wa'il qani awal mokta. Kasih makan, kasih dagingnya tadi al-qani. Orang yang menerima wal muqtah dan yang minta-minta. Jadi dari korban di sini ada tiga kelompok orang yang korban boleh juga ikut makan dan berikan aktimu berikan to'an untuk dimakan kepada Allah orang yang menerima atau minta ke apa bisa juga orang yang nggak punya, tapi malu minta. Mungkin juga pahamannya orangnya memang ya nggak pakai. Ini sebagian mengartikan seperti itu. apa fatihah dan juga orang yang minta. Karena kadang masalahnya karena anda kita suruh jika kami turunkan kota kepadamu, agar kamu bersyukur. Kemudian dikajinya hampir sama dengan apa yang dikatakan oleh Habil eh, tadi. Lainnya Allah ruhuha wala dimahuha wala isyana taqwami. Allah tidak apa namanya mengambil tidak menerima daging darahnya tapi yana takwa yang diterima adalah takwanya oleh karena itu kata aku tadi yang masuk lalu Allah misal utari saya satu yang minimal tobatnya. Oh, Kemudian terakhir jamnya adalah warna Di sana selalu memiliki dalil ya dalilnya korban tadi. Kan? Allah apa namanya orang menggunakan dalil sinama bainakal قولا فصل لربك وانحر إن شأنك أول هذا الأحسن kalau berjemaah buahnya lama ini bisa disyaratkan korban-korban itu al-hakikat di situ pamannya Wasalli rabbika warham perintah salatlah kamu dan berkorbanlah terjemah Al-Quran yang lama itu dikasih penjelasan berkorban dengan harta. Kenapa begitu? Karena surat Al-Kautsar surat 108 itu adalah surat nasional Makkiyah. Belum ada syariat korban. Saat korban baru tahun kedua ini ya, ketika Rasulullah SAW sudah berada di kalau surat Al-Hakim tadi, memang surat adalah lainnya. Itulah apa namanya ayat-ayat yang terkait dengan korban. Tapi juga salah orang mengartikan rasul itu lebih gampang perintah sholat, perintah korban. Hanya dibaca hukum korban dengan harta-harta tidak harus dengan binatang itu tadi. Karena konteksnya adalah itu masih maksiat. Baik yang perlu disampaikan. Silakan, silakan. yang menjual lalu uang itu keperluan penyelenggaraan juga media seperti boleh. Kemudian yang orang yang mengerjakan kurban itu yang yang menyelenggarakan itu apakah dapat diberikan uh, bagiannya? Lalu orang yang tidak tergolong miskin misalnya di daerah itu maka boleh juga diberikan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik di dalam menyembelih apa namanya juga disebutkan penyembelian itu di dalam surat 6 118 karena juga apa namanya dikatakan apa 118 nah فكلوا مما ذكر Rasulullah alaihi in kuntum bi'ayatihi. Makanlah binatang-binatang Kalau yang ketika memberinya itu nama Allah. Memang mereka nanti harus itu nama Allah. Soal hakikatnya itu berbeda pendapat. Kalau Imam Asyuri dilanjutkan dengan Ar-Rahman Rahim, dia tidak setuju. Mesti Bismillah, Allah Akbar. Memang itu bahaya. Kenapa? Karena Ar-Rahman Ar-Rahim. Kata Imam Al-Suyuti, Ar-Rahman Ar-Rahim kan kasih sayang. Masa potong leher itu kasih sayang. Mek kasih saya tidak tahu. Maka tidak usah ar sampai Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Memang Allah Akbar ya. Nah, tapi nggak ikut Jadi di dalam penyembelian itu disebut Allah Akbar pada apa namanya surat 22 itu dan karena Allah Tuhan oleh Allah dan wahai yang itu karena jika tak tak salah itu itu kamu semua anak-anak ada agar kamu tukar bingung mengagungkan Allah alam mahalakum itulah jadi di sana banyak beli korban maupun bukan korban. Nah, ya Allah Bismillah, Allah Akbar. Okey, itu sahur. Jelas. Kemudian yang kedua lagi tentang kulitnya bagaimana. Dia harusnya dilarang kulit itu dijadikan upah untuk jajan. Silakan di Jumul Mahal tapi justru Rasulullah pernah mulus banyak, Rasul itu setiap tahun korbannya dua Kemudian sekali karena situasinya korban satu. Kalau korban menyebut nama Allah di disembelih dengan menyatakan ada Muhammad bin Ali Muhammad, ada Muhammad bin Wahumai. Nah, pada saat haji wafat Rasul menyembelih bandana. Bandana itu dimaksudkan pada itu adalah unta. Walaupun menurut bandana itu bisa unta, tapi dan sapi. Sebanyak 100 unta dari zaman 63 yang sebenarnya Rasul sendiri, sisanya diserahkan Ali, diserahkan pada Ali, sungguh, dan dikatakan tidak boleh dendanya, tukang membelinya dikasih upah. Baik dari dagingnya maupun dari kulitnya. Karangannya jelas. Bukan kalau kalimatnya nggak boleh dijual, tapi tidak boleh untuk upah. Berarti kan pamannya berkurang kembali. Setiap korban di tempat kita selalu ada upah untuk motor dan lain-lainnya kan. Itu bukan dari kampung itu. Nah, silakan yang itu sama. Abu Hanifah membenarkan kulit itu dijual, tapi ditukar dengan barang yang lain. Artinya bukan berbentuk dirham atau dirham tidak tapi di bukan dengan barang yang lain, barang yang pun dikasihkan kepada yang menerima daging-daging Kalau ini apa? Dia mengatakan bahwa dijual kontrak boleh. Yang tidak boleh orang palsu tadi diambil orang palsu kontrak tidak boleh. Jadi tukang kulitnya, tukang menulisnya diambilkan ini upahnya itu zona naturalnya. Tapi kalau dijual, uangnya juga dikasihkan kepada orang-orang yang menerima yang kita boleh jalankan. Ini kan tetap Allah juga ada apa-apa. kenapa kalau itu. Nah kalau tidak dikasihkan banyak, digunakan kita dikasihkan, Tidak kemakan, tidak Nah orang yang sudah punya daging sekian kilo, kasih kue, banyak nanti kalau itu ya dijual dulu karena kan saya naik. Itu seperti itu. Kalau di kampung kami, ini memang kiainya orang yang paling kaya di kampung. Setiap tahun korban tidak pernah kurang 150 kami. Sapinya lima tidak pernah kurang. Pernah sampai 15. Nah itu apa? Penjagaan sering incorporate datang langsung ke kampung itu dari Jawa Tengah ini. itu Kan? Di sana kaitannya dengan Nabi Sulaiman yang di kita lihat. Kemudian pendapatnya, dia jadi mengasih ala rupa yang bersama yang kejadian yang maklumati. Ala yang lakum bantuan. Fakru minha wa al-imun bahasa al-hadis. Terjemahkan makanlah. Ambil tujuh panjang. Cukup pada orang yang dari situ bisa juga obat, bisa juga belajar. Semuanya mesti belajar. Jangan karena nggak ada tamatut, nggak ada belajar, mesti belajar. Dari situ dikatakan siapa? Al-Dadal Hafiz. Orang yang lemah lagi sakit. Anda dadal sakit. Nah itu adalah terkait dengan soal haji. Karena ayat 27 sampai 35 itu pembahasan sampai 33 Tiga tentang, tentang haji semua. 34 ya, sampai 38, 37 membahas soal dikuli umatin kuban di setiap umat. Itu kemudian ada juga yang tercengkam yang ada Nabi Ali tadi memberikan kepada orang miskin. Ada di hatinya. Belum apa? Supaya kan orang miskin punya betul dan sama. Kasihkan orang miskin tapi yang korban juga bukan orang miskin. Boleh ikut makan juga kan? Jadi jangan dari itu tidak ada masalah sekarang. Bapak dapat kerja, bapaknya pahala. Apa dekat-dekat tetangganya yang ada ya. ini? Apa Rasul akan kasih? Oh tidak juga kan? silahkan kasihkan siapa saja. Boleh. Mungkin kalau panitianya kalah-kalah kalau saya makan di rumah tempat kami. Dulu begitu lah Panitianya hubungan sendiri untuk makan-makan ini. Sekarang tidak ada kata-kata. Dan ada orang yang bertutur sudah bisa juga. Akhirnya orang yang bertutur akan Pakai kita anakku, kau sama anakku ya. Bagian dari anaknya kan juga makan bersama dengan suaminya saya teman-teman. Dan anak-anak, wah kencengnya bilang posisi dengan emosi. Baik, apa ini? Lebih bagus. Baik, mudah-mudahan manfaatnya. Masalah mampu melakukan.